Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Orang-orang yang mau mensucikan jiwanya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang tidak mau mensucikan jiwanya, mengotori jiwanya, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa nafsi wa ma sawwaha dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa-jiwa itu jalan kesalahan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimanakah seseorang itu mensucikan jiwanya? Yaitu dengan cara kita mengisi jiwa-jiwa kita dengan tauhidullah. Mengisi jiwa-jiwa kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah mengisi jiwa kita dengan ketaatan-ketaatan. Dan adapun orang yang mengotori jiwanya, diisi jiwanya dengan kesirikan-kesirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Orang yang selama umurnya senantiasa menjaga kesucian jiwanya, maka akan berakibat baik di akhir kehidupannya. Di saat malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawa-nyawa orang yang senantiasa menjaga jiwanya. Ketika memanggil jiwanya, malaikat mengatakan, Ya ayuhatuan nafsul mutmainnah. Dan yang lain, Ya ayuhatuan nafsul tayyibah. Ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci, Keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah. Adapun orang-orang yang jiwanya orang yang mengotori jiwanya selama umurnya, maka di akhir hidupnya malaikat memanggil dia, "Ya ayyuhan nafsul khabisa ukhruji ila sukhtin min Allah wa ghadab." Wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu jiwa-jiwa ini ma'asyiral muslimin ketika dicabut oleh malaikatul maut maka akan dibawa ke langit. Adapun jiwa-jiwa yang baik berhasil naik sampai langit yang ketujuh. Ketika diangkat nyawa itu, ruh itu ke langit, di langit pertama meminta dibukakan maka dibukakan pintu itu dan ditanya siapa ruh yang berbau harum ini ini adalah ruh fulan bin fulan lalu diantarkan ke langit yang kedua minta dibukakan lalu dibukakan dan terus hingga langit yang ketujuh di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan uktubul kitabata abdi fi illiyin tulislah catatan amal hambaku ini di tempat yang tinggi Adapun jiwa-jiwa yang kotor ditolak untuk naik ke langit. Ketika nyawa itu dicabut oleh malaikat, roh itu dicabut oleh malaikat, dibawa ke langit. Sesampainya langit yang pertama langsung ditolak. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi dia pintu-pintu langit dan tidak pula masuk dalam surga hingga onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bedanya jiwa yang baik dan jiwa yang kotor. Kemudian yang dapat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hanyalah jiwa-jiwa yang baik saja. Dan jiwa-jiwa yang kotor tertolak untuk masuk dalam surga. Ya ayat an nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dalam keadaan diridhai. Kamu redha dan diridhai. Dan masuklah kamu kepada segolongan dari hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ma'asyiral muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Inilah fadilah. Kalau seseorang senantiasa menjaga jiwanya, menjaga kesucian jiwanya dan tidak mengotorinya. Lalu bagaimanakah caranya kita mensuci mensucikan jiwa-jiwa kita? Yang pertama, apabila kita melakukan kesalahan, melakukan satu dosa, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa itu membuat kotor hati kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina idza karena kanat nuqtatun sauda'u fi qalbi." Seorang yang beriman apabila melakukan satu dosa, maka akan menjadi titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naz'a wastataba sukla anhu qalbu. Apabila dia bertobat, menghentikan dari dosanya tersebut, maka akan menjadi putih kembali hatinya. Fa in zada zadat dan apabila bertambah dosanya, bertambah titik hitamnya. Kalla balrana ala kulubihim ma kan yaktibun. Disebabkan perbuatan dosa tadi akan menutup hati mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Maka dari sini supaya hati kita tidak kotor dengan maksiat, maka hendaknya apabila kita berdosa untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu Tubu inallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu inallah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fil yaum mi'ata marrah." Karena aku sendiri dalam sehari bertobat kepada Allah sebanyak seratus kali. Ma'asral muslimin jamaah jemaah rahimakumullah. Dan dosa-dosa itu oleh para ulama dibagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar bisa dihilangkan dengan taubat dan nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya dengan cara tiga hal yang disebutkan oleh Al Imam An Nawawi. Yang pertama, nadimah menyesal dengan kemaksiatan tadi. Kemudian yang kedua, al-ikhlas, meninggalkan dosa tadi. Apabila dosa itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka meninggalkannya. Dan apabila dosa itu kaitannya dengan manusia, mungkin menghibai, mungkin mengambil hartanya, maka dengan mengembalikannya atau kita meminta keikhlasannya, meminta maaf kepadanya. Kemudian yang ketiga, dengan cara berazam, keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada kemaksiatan dosa besar tadi. Adapun dosa-dosa yang kecil maka bisa dihilangkan dengan kita salat lima waktu. Dengan kita menghadiri salat Jumat as-salawatul khamsu wal jum'atul jum'ah wa ramadhan la ramadan mukaffiratun lima bainahunna Salat lima waktu. Hari Jumat ke Jumat. Bulan Ramadan ke Ramadan. Adalah pelebur dari dosa-dosa. Ma'asul muslimin. Jamaah Jumat rahimahullah. Kesempatan kita bertobat. Masih terus. Selama manusia dalam keadaan masih hidup. Akan tapi apabila nyawa di tenggorokannya. Maka berakhirlah masa tobatnya. Lam yazillahu yaqbalu tawbatal abdi malamnya yaghfir. Allah senantiasa menerima tobat seorang hamba selama dia tidak sampai mengalami nyawa dalam keadaan di tenggorokan Dan juga masa berakhirnya manakala matahari terbit dari barat. Apabila matahari terbit masih dari timur, maka sembatan masih terus berjalan. Akan tapi kalau matahari terbit dari barat, maka berakhir masa bertobat. Ma'asal muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Kemudian cara yang kedua untuk kita mensucikan jiwa kita dengan kita memiliki rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat apa yang kita lakukan. Wa'lamu annallaha amma fi anfusikum fahdharuhu Ketahuilah sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian. Maka berhati-hatilah. Inna Allah kan alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu menjaga dan mengawasi kalian. Wa ma takunu fi sa'nin. Wa ma tatlu min Qur'an. Wa la ta'malna min amalin illa kunna alaikum suhudan itu fi. Tidaklah kalian pada suatu keadaan dan tidak pula kalian baca dari ayat Al-Qur'an dan tidak pula kalian melakukan suatu amalan melainkan Allah menyaksikan perbuatan kalian. Walaupun kita nggak merasa dilihat oleh Allah, Allah terus melihat kita. Sehingga kita perlu tanamkan dalam jiwa kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Karena dengan kita memiliki rasa muraqabah, memiliki dampak yang baik bagi kita. Ketika seorang ingin melakukan kemaksiatan, maka dia ingat Allah menyaksikan. Ketika seorang ingin meninggalkan ketaatan, maka dia ingat Allah mengawasi. Sehingga terus dirinya terjaga dari kemaksiatan dan terjaga dari ketaatan dengan memiliki sifat muraqabah. Kemudian ma'asyiral muslimin, cara yang ketiga agar kita terjaga kesucian jiwa kita dengan kita senantiasa melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, menghisap diri kita sendiri Allah SWT berfirman, Ya ayuhalladzina amanu taqullah, wal tangdur nafsum ma qaddamat liqa. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap jiwa menyaksikan, melihat apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Masalah muslimin, jamaah jemaah rahimakumullah. Rasulullah SAW senantiasa bermuhasabah dengan dirinya akan melihat dalam sehari apa yang dilakukan di hari ini dan apa yang kurang. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi apabila satu malam tidak bisa melaksanakan salat lail, beliau akan mengganti salat di waktu siang hari. Maka hendaknya demikian kita juga demikian. Apabila kita lupa ketinggalan dari salat-salat rawatib misalnya, kita mengganti dengan mengkodoknya. Kita ketinggalan sholat lain juga demikian. Kita ketinggalan sholat duha juga demikian. Terus kita introspeksi diri kita. Dalam sehari ini apa yang kurang bagi kita? Sudahkah kita dari subuh melaksanakan sholat berjamaah? Atau kita melakukan satu kemaksiatan dalam sehari apa yang kita lakukan dari kemaksiatan? Terus kita beristighfar kepada Allah SWT. Dengan itu akan terjaga jiwa kita akan kesuciannya. Allahu wa iyyakum Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم أجمعين Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahmatullah. Pada khutbah pertama sudah kita sebutkan cara-cara kita untuk mensucikan jiwa kita. Yaitu dengan kita bertobat kepada Allah SWT. Yang kedua dengan kita memiliki rasa muraqabah. Yang ketiga dengan kita senantiasa muhasabah. Kemudian yang keempat yaitu dengan kita merasa yaitu dengan kita yang pertama dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan kita memiliki rasa muraqabah. Kemudian yang ketiga, dengan kita merasa di awal dengan kita muhasabah, muraqabah. Kemudian yang keempat yaitu dengan kita yaitu melakukan suatu amalan yang dengan amalan itu kita bisa menjaga, terjaga diri kita dari kebaikan-kebaikan amalan. Masyarakat muslimin, jamaah-jamaah rahmatullah. Demikian apa yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang senantiasa menjaga kesucian jiwa kita yang nantinya bermanfaat bagi diri kita di akhir hidup kita. Dengan begitu kita akan dipanggil oleh malaikat termasuk orang-orang yang suci dan nantinya terakhir dengan kita bisa dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Allahumma 'azzil islam al muslimin وأذل الشرك والمشركين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة